Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Kata beliau wa nafadha hukmuhu fi jami'i bab dan sungguh telah terlaksana ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada semua hamba-hambanya. Hukmah itu maksudnya adalah qada. Jadi apa? Sungguh telah terlaksana ha? ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya pada seluruh hamba-hambanya. Paham ya? Nah, terlaksana semuanya. Kita lihat bawah itu, qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, ai qada'uhu wa qadruhu wa qadaruhu. Maksudnya adalah apa? Terlaksana. Laqad nafadha hukmuhu fi jami' ibad dan sungguh telah terlaksana ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh hamba-hambanya. Maksudnya adalah apa? Ai qada'u wa qadaruhu. Ketetapan dan takdirnya. Enggak ada yang pernah apa? Takdir Allah taala itu meleset dari ketetapannya enggak pernah. Semuanya pasti sesuai dengan apa? Sesuai dengan takdirnya barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu seseorang terkadang mencari kerjaan, dia enggak dapat dapat. Paham ya? Nah, kalaupun dia dapat, gajinya cuma sedikit, yaitu udah takdirnya. Paham ya? Nah, seperti itu perlu kita yakini. Ini bagus sekali ini. Wal murad bil hukm huna dan yang diinginkan dengan hukum di sini, apa hukum ini maksudnya? Al hukmul qadari, ketetapan yang sifatnya takdir. Paham ya? Nah, seperti apa? Ciptaan. Eh? Ciptaan alam semesta, ciptaan manusia, nafidun fi jamil ibad ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya takdir ini telah apa? tertunaikan, terlaksana pada seluruh hamba-hambanya. Fala ahadun yasta'si 'ala qada'illahi wa qadarih. Maka enggak ada seorang pun yang berani memprotes, mengkritik ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Kenapa ya Allah taala takdirnya seperti ini? Enggak bisa kita protes. Kita hanya bisanya apa? Kalau takdir baik alhamdulillah, kalau takdirnya takdir jelek sabar. Paham ya? Seperti itu. Kan kita harus beriman. Antumina bil qadari, antumina bil qadar khairi wa syarri. Kan itu. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruknya. Jadi kita nah barakallahu fikum harus mengimaninya. Al mu'min wal kafir al hayy wal zamat. Nah, enggak ada seorang pun yang mampu mengkritik ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, baik orang mukminnya, orang kafirnya yang hidup dan yang benda, yang mati baik benda hidup maupun benda mati jamil makhlukat kulluha yang fiha qada Allah taala wa qadaru artinya apa semua makhluk-makhluk yang ada semuanya nan telah terla, semuanya apa terlaksana padanya ketetapan Allah taala dan juga takdirnya la ahad yasta'si ala dzalik seorang pun yang memprotes atau mengkritik terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Au yang min dzalik atau menghalang-halangi. Kalau sudah jadi takdirnya enggak bisa seorang pun menghalang-halangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sudah ketetapannya. Fa akamul qadariyah nafidatun fi khalqihi subhanahu wa ta'ala la mahidalahum anha. Maka ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah qadariyah. Nah, maksudnya adalah apa? Ketetapan yang qadari berupa kejadian yang ada pada alam semesta ini nafidatun terlaksana fi khalqihi pada makhluknya subhanahu wa ta'ala la mahida anha Gak ada jalan untuk lari paham ya gak ada celah untuk lari sedikit pun semuanya pasti akan apa mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala paham ya contohnya dia akan akan lari dari kematian gak bisa kalau sudah ditakdirkan mati mati walaupun dia lari paham ya kalau belum ditakdirkan mati walaupun dia Nah, barakallahu fikum santai-santai duduk ya belum mati. Seperti itu. Nah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah yang atas itu, la tumassilhul 'uqul bitafkir wala tatawahhamuhul wala tatawahhamuhum al-qulub bitaswir. Artinya apa? Akal-akal tidak bisa menyerupakan Allah taala dengan makhluknya dengan tafkir, memikirkan. Dipikir-pikirkan, dibayang-bayangkan untuk menyerupakan Allah Taala dan makhluknya enggak mampu akal itu. Wala tatawahhamuhumul qulub bitaswir. Dan hati-hati pun juga tidak bisa apa? Tidak bisa menggambarkan dan gambaran-gambaran. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan kayak gini, enggak bisa. Paham ya? Karena apa? Sudah kita lewati dulu. Pembahasannya sudah kita lewati. Karena semakin orang itu membayangkan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari dua kemungkinan. Tidak keluar dari dua kemungkinan. Pertama, Sem apa? Mentakdil akibatnya. Anda pengen yang intinya dulu. Ewa, pertama tamsil. Paham ya? Nah, yang kedua Tamsil itu maksudnya kalau orang mikirkan Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya dia akan menyerupakan dengan makhluknya. Jangan-jangan seperti ini. Jangan-jangan seperti itu, menyerupakan sesuatu dengan makhluknya. Itu yang pertama, yang kedua Menyerupakan apa? Hah? Ya, itu sama aja. Yang pertama menyerupakan dengan makhluknya. Yang ada wujudnya itu ya. Yang kedua menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Paham ya? Nah, pertama dia akan menyerupakan sesuatu menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang ada wujudnya. Jangan-jangan Allah Taala seperti manusia, punya tangan, punya ini, punya itu. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran manusia arahnya ke, ke Gambaran yang lain. Ini enggak mungkin kalau seperti manusia. Jangan-jangan besar, kemudian tinggi, kemudian banyak ininya, itunya. Akhirnya enggak ada wujudnya. Itulah bahayanya apa? Memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan dan tidak boleh untuk dipikirkan. Yang wajib adalah apa? Nah, barakallahu fikum mengimani. Mengimani apa? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada memikirkan, gambarkan itu enggak ada tuntutan bahkan itu tidak diperbolehkan. Kita lihat sini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Perhatikan syarahnya bawah itu, la tumasilhul uqul bitafkir. Akal-akal manusia tidak mampu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran-pikiran yang ada. Semakin seseorang memikirkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuknya, bagaimana gambarannya, imam menyerupakan dengan makhluknya, imam menyerupakan dengan, sesuatu yang tidak ada wujudnya. Allah musta'an. Hati-hati. Walan nufus bitaswir, tidak pula jiwa-jiwa manusia bisa menggambarkan dengan gambaran-gambaran, enggak bisa. Fa innahu subhanahu wa ta'ala la mislalahu wa la syabihalahu wala ahad ya'lam dzatah subhanahu wa ta'ala illahu subhanahu wa ta'ala perhatian Bapak ini maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang serupa dengannya tidak ada satupun yang semisal dengannya tidak ada seorang pun yang mengetahui zat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri paham ya kita hanya mengetahui sifat-sifatnya jadi jangan sampai kita membayang-bayangkan paham ya Nah ini biasanya orang-orang ahlu tamsil Nah, barakallahu fikum al-mumassilah itu seperti itu. Allah Taala punya tangan, oh, berarti tangannya sama dengan kita katanya. Kita katakan gagal paham. Sudah kita lewati kan? Sama dari sisi nama itu tidak harus sama zatnya. Kita lihat lagi. Fala yajuzu li ahadin an yatasawwara Allah annahu kadza wa kadza. Enggak diperbolehkan seorang pun menggambarkan Allah taala seperti ini seperti ini, enggak boleh. Allah Ta'ala turun. Turun ke mana? Ke langit dunia. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Kalau sudah bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Jangan turunnya seperti orang turun dari mimbar. Nah, ini berbahaya. Paham ya? ya? Kita katakan turunnya bagaimana? Wallahu a'lam. Nah turun tapi ada maknanya enggak? Ada. Turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna jangan ditiadakan. Antum meniadakan makna berarti antum telah terjatuh dalam kesesatan. Seperti kelompok apa? apa apa? Yang meniadakan makna antum? Antum? Antum? Antum? Antum? Antum? Mutazilah. Antum? Antum? al-mufawwidah. Paham ya? Al-mufawwidah itu kelompok sesat yang mereka meniadakan makna. Paham ya? Maknanya katanya, maknanya apa tangan wallahu alam katanya itu, langsung gitu. Kalau ahli sunnah tidak, maknanya apa tangan? Tangan itu maknanya tangan hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya wallahu a'lam. Itu bedanya dengan ahli sunnah. Ahli sunnah yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimananya, kaifiahnya. Maknanya tetap kita menetapkan. Al-mufawwidah maknanya tidak. Seakan-akan mereka itu mengingkari nah, makna yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu seakan-akan enggak ada maknanya gitu. Itu kelompok sesat ya Al-Mufawwidhat. Nah, barakallahu Al-Sunnah tidak demikian. Menetapkan maknanya, kafiyahnya, wallahu a'lam. Nah, mereka punya dalil juga. Wa ufawwidu amri ilallah katanya. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maknanya pun diserahkan. Allah taala turun enggak? Turun. Maknanya apa? Wallahu a'lam katanya. Namanya, Jangan gitu ya. Kalau tanya maknanya apa, jawabnya sama semuanya. Maknanya turun yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Pertanyaannya sekarang, antum, Akh Ibrahim. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar atau enggak? Mendengar atau tidak? Mendengar maknanya apa sih mendengar tuh? Bulanan Gimana caranya tadi? Hah? Mendengarnya bagaimana mendengarnya? Kalau bagaimananya bagaimana? Kalau bagaimananya wala alam. Tapi mendengarnya maknanya apa? Mendengar yang hakiki, yang layak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu udah jawabannya sudah. Paham ya? Oleh karena itu Imam Malik bin Anas ketika ditanya, "Ya Abu Abdullah, kaya istiwa?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana istiwanya? Allah Subhanahu wa taala apa kata beliau? al istiwa ma'lum. Istiwa itu maknanya sudah maklum. Al-ulu wal istiqrar maklum maknanya, sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Bagaimananya majhul enggak diketahui oleh kita. Eh, kemudian apa kata beliau? Wal imanu bihi wajibun. Beriman tentangnya wajib hukumnya. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaan tentang kaifiyah tadi itu bid'ah pertanyaannya. Paham ya? Itu sebagai ukuran itu ya. Semua nama nama dan sifat kalau antum ditanya dengan pertanyaan Inilah timbangannya kalamnya al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Untuk kaifiahnya wallahu a'lam. Untuk maknanya harus menetapkan yaitu yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tangan, turun atau semisalnya yang sesuai dengan apa? keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang layak dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya wallahu a'lam. Ikhwan fi din azzani asakumullah kata beliau di sini perhatikan baik-baik. Aw an yusabbi aw an yusabbah bi kadza wa kadza atau diserupakan seperti ini seperti ini. La yajuzu hadza ini semuanya enggak boleh. Wa la yumkin hadza aidan dan ini juga enggak mungkin. Wa la yuhitu nabihi ilma subhanahu wa ta'ala dan mereka semuanya tidak akan mampu meliputi Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya. Enggak akan mampu mereka. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, selesaikan sekalian situ. Hadil ayah laisa kamitsli syai'. Ayat ini tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Syai'un nakirah. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidu An-nakirah fi siyaqin nafi tufidu al-umum. Jangan lupa, syai'un nakirah ini sebelumnya penafian, laisa Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fiha nafyun lil mumath lil anhu subhanahu wa taala. Di dalamnya ada apa? Peniadaan terhadap apa sesuatu yang serupakan. Na barakallahu fikum diserupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ahad yumatsiluhu Maka enggak ada seorang pun yang mampu menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wala ahad yusbihuhu dan juga enggak ada seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala nama dan juga hakikatnya. Wala ahad yukafi dan tidak ada seorang pun yang menandingi atau sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu a'dham min kulli syai' dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung terhadap segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai' wa hadha fi istighraqun lin Perhatikan bab ini. Di dalam lafaz laisa kamitslihi syai' ada istighraq. Istighraq itu Nah barakallahu fikum mencakup seluruhnya. Peniadaan yang mencakup seluruhnya. Semua segala sesuatu enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala istighrar. Li'anna nakirata idza dzukirat fi siyaqin nafyi ta'um ini kaidahnya. Dalam ilmu usul ini kan dikarenakan nakirah ingat-ingat kalau disebutkan pada konteks penafian itu memberikan apa ta'um faedah umum jadi benar-benar enggak ada sama sekali yang serupa dengan Allah taala. Fala ahad yusbihullah min jami'il makhluqat li Maka enggak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk-makhluk yang ada karena agungnya Allah Subhanahu wa taala wa kibriyaihi subhanahu wa taala dan karena sifat kibriya eh barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk sombong terhadap makhluk-makhluknya wa dan tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala wa dan juga na'am barakallahu fikum karena kemampuan Allah Subhanahu wa taala fala ahad yusbihullah minal khalqi maka enggak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala menyerupai Allah taala dari kalangan makhluknya wa huwas samiul basir wasfun wasafa nafsahu bis sam'i wal basar ini penting sekali ini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan as-sama' wal basar as-sama' mendengar al-basar melihat nah jangan seperti orang Mu'tazilah sami'un bila sama' basirun bila basar katanya. Paham ya? Allah Taala itu mendengar tapi enggak punya pendengaran. Allah Taala itu melihat tapi enggak punya penglihatan. Bayangkan ini. Ini orang Mu'tazilah. Mereka meniadakan sifat tapi namanya menetapkan. Allahul musta'an. Itu pendapat sesat nanti akan kita lewati insyaallah taala. Kata beliau, "Wa nafa'an nafsihi al-musyabahah" dan Allah taala meniadakan dari dirinya al-musyabah semua jenis yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadala ala anna isbatis sifati Fadalla ala anna isbat as-sifati lillahi azza wa jalla yaqtadi tasbih. Ini menunjukkan bahwasannya menetapkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan menyerupai. Paham ya? Ingat-ingat ya. Beda hakikatnya. Kama yaquluhu ahlud dalal sebagaimana diungkapkan oleh ahlud dalal fahuwa nafa'an nafsihi al-musyabah maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari dirinya al-musyabah sesuatu yang serupakan wa asbata li nafsihi as-sam'a wal basar dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Fadalla ala annahu la talazuma baina isbatis sifati wa bainal musyabaha. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada keharusan antara menetapkan sifat-sifat Allah taala dan menyerupai, enggak ada. Penyerupaan enggak ada. Namanya bisa sama tapi hakikatnya ber beda. Itu perlu diatum pegang erat-erat itu. Namanya bisa sama tapi hakikatnya ber, berbeda. Wa in kanat asma hadhil sifat mawjudatun fil makhluqin. Wa in kanat asma'u hadhil sifati mawjudatan fil makhluqin. Dan taruhlah jika nama-nama ini, nama-nama sifat ini ada pada makhluk, as-sam' wal basar, ya enggak? Mendengar, melihat. Makhluk mendengar enggak? Mendengar. Melihat enggak? Melihat. Sama atau tidak? sama, sama-sama namanya, tapi hakikatnya berbeda. Manusia dia melihat hanya di mana? Sebatas mana? Antum? Ya, sebatas apa yang dia mampu saja, depannya, belakangnya pun dia nggak tahu kalau dia nggak noleh, ya nggak? Seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala penglihatannya meliputi segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum itu bedanya. Wal kalam berbicara, wal qudrah kemampuan, wal wajh dan juga wajah wal yadan kedua tangan walakin hadhi khassatun bil makhluqin akan tapi ini semuanya khusus untuk makhluk maksudnya bagaimana sifat-sifat ini ketika disandarkan kepada makhluk ya kembali ke makhluk karena sifat sifah al-mausuf ya enggak sifat itu mengikuti yang disifati kalau yang disifati makhluk berarti sifatnya juga makhluk kalau yang disifati al-khaliq berarti sifatnya juga apa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mohon salah ya na'am yang terakhir, wa amma sifatullah jalla wa ala fahiya laikatun bihi la tusabihuha sifatul makhluqin. La tusabihuha sifatul makhluqin. Wa in ittafaqat fil ismi wal ma'na illa anha fil haqiqah wal kayfiyah mukhtalifatun tamaman wa mutaba wa mutabayyinah. Artinya apa? Mutakhalifah. Eh? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat-sifat makhluk yang menyerupainya. Kalau seandainya sama, ha? kalau seandainya sama bertepatan nama dan maknanya, hanya saja bedanya hakikat dan kaifiahnya berbeda secara sempurna dan juga berbeda. Mutabayyinah itu mutakhalifah sama berbeda. Maksudnya nama mungkin sama, paham ya? Nah, makna mungkin sama tapi hakikatnya berbeda. Paham ya? Mendengar pendengaran sama kan, tapi maknanya mungkin sama juga mendengar, tapi beda jarak pendengarannya, batasan pendengarannya berbeda. Paham maksudnya ya? Kaifiahnya berbeda intinya. Naam. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah taala